Segenap pecinta, pengagum, pelestari warisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam calon-calon surga. Ibu-ibu, calon-calon bidadari-bidadari surga. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Sahabat KSNS yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam menghadapi samudra kehidupan dunia. Kita ini hidup di dunia seperti menghadapi banyak ombak. Kita bertujuan ingin ke satu tempat, yaitu menuju keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Tentunya menuju alam akhirat yang kekal abadi penuh dengan kenikmatan. Itu harapan kita semua. Tapi dalam perjalanan ini tentu ada beberapa ombak-ombak yang menyerang. Ya kan? Yaitu ombak-ombak permasalahan kehidupan. An Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kun fid dunya Ka'annaka gharibun au abirus sabil. Jadilah engkau hidup di dunia kata Rasulullah. Seperti engkau orang yang berjalan di perjalanan yang sangat jauh atau seperti orang yang nyebrang jalan. Jadi kita mesti banyak waspada nih. Hah? Kalau kita nyebrang asal nyelonong aja gimana urusannya? Urusannya inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya kan? Minimal-minimal masuk rumah sakit. Nah, untuk bila minzalik, jadi kita mesti lihat dulu. Kanan, kiri, oh iya, kosong. Kita jalan, itu pun kita nggak boleh maksain. Ya kan? Kita harus sabar. Mana saatnya kita jalan, mana saatnya kita berhenti. Itulah semua kehidupan alam muka bumi. Ombak yang datang ke rumah tangga kita, ombak yang datang ke diri kita sendiri, ombak yang datang kepada masalah perekonomian kita, ombak macam-macam ombak. Nah, cerita ombak ini pemirsa, dulu ada ombak setinggi gunung. Ombak apa itu? Ombak yang terjadi pada kaum Nabi Nuh alaihi wa ala nabina afdolus salah wassalam. Ini yang sangat menarik. Kita akan membahas dalam program kita saat ini di KSNS yang kita sayangi semua. Mohon doanya ya sahabat agar program ini insya Allah bermanfaat untuk diri saya terutama dan seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Amin ya Rabbal Alamin. Jadi begini, tentunya kita akan membahas pada saat ini Nabi Nuh. Karena ketika Nabi Nuh hendak menghadapi banjir besar dan ombak setinggi gunung, Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada Nabi Nuh cara membuat kapal untuk menyelamatkan Nabi Nuh dan umatnya yang beriman termasuk seluruh hewan di dunia. Tapi sebelum kita masuk kepada kisahnya, Alangkah indah kita mengenal tentang Nabi Nuh terlebih dahulu. Siapa Nabi Nuh alaihi salam? Nabi Nuh alaihi salam adalah salah seorang keturunan Nabi Adam alaihi wa ala nabina afdalus salah wassalam. Menurut banyak ahli kitab menyatakan bahwa nasab Nabi Nuh Beliau bernama Nabi Nuh bin Lamik bin Mutawassilah bin Nabi Idris bin Yarid bin Mihlayil bin Qinan bin Anwas bin Nabi Sis bin Nabilah Adam alaihi wa ala nabina afdalus salah wassalam. Nasab yang tadi saya sebutkan pemirsa menandakan bahwa Nabi Nuh adalah keturunan kesembilan dari Nabiullah Adam alaihi wa ala nabina afdalus salah wassalam. Menurut hadis sahihul Bukhari bahwa kana baina Adam wa Nuh asrah kurun. Kulluhum alal Islam. Jarak antara Nabi Adam kepada Nabi Nuh alaihi salam jarak Nabi Adam alaihi salam ke jarak diutusnya Nabi Nuh alaihi salam adalah 10 koran. Satu koran itu satu abad. Satu abad itu 100 tahun. Berarti jarak Nabi Adam ke Nabi Nuh seribu tahun lamanya. Dan semua anak keturunan Nabi Adam alaihissalam memeluk al-Islam. Bertauhid la ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah subhanahu wa ta'ala pada saat Nabi Nuh alaihi salam baru terjadi penyembahan-penyembahan berhala. Awal terjadi penyembahan berhala adalah di zaman Nabi Nuh dan rasul pertama kali yang menghadapi sesembahan berhala adalah Nabi Nuh. Bagaimana kisahnya? Sampai adanya penyembahan berhala. Setelah yang mau lewat berikut ini.